Beliau mengatakan pada awal kitab, "I'lamu rahimanallahu wa iyyakum anna madhhab Alil Hadis Alil Sunnati wal Jamaah al ikrar billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli. Ketahuilah semoga Allah merahmati kita semuanya bahwasanya mazhab ajaran alil hadis ahli sunnah wal jamaah yaitu mengikrarkan beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Pada dua pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang iman kepada Allah. Bahwasanya iman kepada Allah mencakup berapa hal? Empat hal yaitu apa? Beriman kepada wujudnya Allah, rububiyah Allah, uluhiyah Allah dan nama-nama serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Eh, sekarang kita masuk kepada pembahasan al-iman bil malaika. Ini urutannya seperti dalam hadis Jibril. Ketika Rasul ditanya, akhirnya al iman. Eh, malaikat Jibril bertanya, apa itu iman? Rasul mengatakan antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya, ini adalah empat rukun iman yang disebutkan oleh Rasulullah ya dengan urutan-urutannya. Wallahu alam kata Pak ulama di antara hikmah atau makna yang tersirat dari urutan tadi iman kepada Allah ini adalah induk daripada semua rukun al-iman. Makanya Rasul mengatakan setelah itu wa malaikatihi beriman kepada apa? Malaikatnya yaitu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Ya wa kutubihi iman kepada kitab-kitabnya yaitu kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala wa rusulihi dan iman kepada apa? Rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Eh, semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah awal rukun al-iman. Kemudian urutannya setelah iman kepada Allah, iman kepada apa? Para malaikat. Karena Allah memberikan wahyu kepada salah satu malaikat yaitu malaikat Jibril untuk menurunkan apa? kitabnya. Kepada siapa? Kepada para rasulnya. Ini diantara ucapan sebagai ulama tentang hikmah atau makna yang tersirat dari disebutkan ayat eh, secara berurutan iman kepada Allah, malaikat, kitab dan rasul. Karena itu urutannya. Eh Allah yang memberikan wahyu kepada salah satu malaikatnya yaitu Jibril, kemudian malaikat Jibril menyampaikan apa? Wahyu berupa kitab-kitab Allah kepada para rasul. Maka disebutkan secara berurutan tadi iman kepada Allah, malaikat, kitab dan ar-rusul. Adapun iman kepada para malaikat, Syekh Muhammad bin Saimin juga mengatakan ada empat kandungan iman kepada para al-malaikah. Yang pertama, iman kepada wujudnya malaikat. Al-iman biwujudihim. Sebetulnya semua orang yang beriman meyakini akan wujudnya para malaikat. Sebagaimana semua manusia sebetulnya meyakini wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian orang memang ada yang ya kalau istilah kita cari sensasi ya. Kata orang Arab al-junun funun ya. Gila itu bermacam-macam, bervariasi, memiliki seni yang beraneka ragam. Ya, ada yang mengaku nabi, ya, ada yang mengaku ya, wali, ada yang mengaku sebagai orang pintar dan sebagainya, padahal semuanya adalah edusta eh, belaka. Demikian pula di sini ada sebagian orang tidak mempercayai adanya para malaikat. Ya. Makanya pak ulama mengatakan di antara kandungan iman kepada malaikat wajib mengimani wujudnya malaikat. Malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang Allah ciptakan dari apa? Dari cahaya. Ada wujudnya malaikat tersebut meskipun dia apa? Fi alamil ghaib. Ya, makanya definisi sebagai, eh, sebagai ulama mendefinisikan apa itu iman kepada malaikat yaitu mengimani bahwasanya Allah memiliki makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya yang itu adalah alamul ghaib. Ya, mereka adalah makhluk di alam ghaib. Ya, sebagaimana jin, kita yakini jin itu ada, namun jin di alam ghaib. Ya, beda alamnya dengan kita, kita di alam nyata. Mereka di alam ghaib. Ini adalah para malaikat yang Allah ciptakan dari cahaya yang mereka tidak pernah memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada wujud marah mereka ini untuk membantah keyakinan sebagian orang yang mengingkari wujudnya malaikat. Siapa mereka? Di antaranya kelompok filsafat, ya para filosof yang ekstrim, mereka meyakini malaikat itu tidak ada hakikatnya. Itu hanya sekedar khayal. Ya, kalau orang Arab sini mana khayal. Ya, khayalan saja tidak ada hakikatnya. Kenapa mereka kelompok filsafat mengatakan demikian? Dan ini sudah sering kita sampaikan bahwasanya Islam berlepas diri daripada ajaran filsafat. Rasul, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, empat imam madhab tidak pernah mengajarkan filsafat. Filsafat dari orang-orang kafir, Romawi maupun Yunani. Ya, makanya kalau kita telusuri ya lebih dalam lagi, sungguh sangat ya batil ajaran filsafat dan sangat jauh dari ajaran al-Islam. Ya, maka muncullah kelompok jil misalnya jaringan Islam liberal yang intinya untuk menghancurkan Islam dari dari dalam. Eh munculnya berapa saat yang lalu spanduk ya yang dibawa oleh mahasiswa jurusan filsafat bertuliskan Tuhan membusuk. Itu adalah apa? Ajaran filsafat. Ini adalah apa namanya? Baru mahasiswa yang masuk ke ajaran filsafat sudah apa? Menulis spanduk dengan tulisan yang sangat busuk sekali. Ya. Padahal apa otak mereka yang yang membusuk. Ini apa? Ajaran filsafat seperti itu. Bahkan ya berapa tahun yang lalu sempat muncul juga dari mereka-mereka yang belajar filsafat. Ya di kuliah-kuliah filsafat ya sempat terbu ya ter Terdengar suara mereka mengajak mengatakan bahwasanya tidak ada bedanya Allahu Akbar dengan al anjing al akbar. Anjing akbar kata mereka. Nauzubillah min dalik. Itu kan apa? Memang itulah ajaran filsafat. Ya, ucapan akidah yang yang kufur. Ya. Karena memang sekali lagi itu bukan ajaran al Islam. Cuma sangat disayangkan berabanya di antara kaum muslimin bangga dengan belajar filsafat. Padahal semua ulama ahli sunnah wal jamaah Eh, di antaranya empat madhab. Eh, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahullah taala mereka sangat amat mengecam apa? Ilmu kalam atau ilmu ilmu filsafat. Apa sih ilmu kalam atau ilmu filsafat? Yaitu ilmu yang berkaitan dengan akidah yang hanya berlandaskan eh, akal semata. Apa yang sesuai dengan akal mereka mereka tetapkan, kalau tidak mereka apa? tolak. Nah, itu adalah ajaran ilmu kalam ataupun ilmu filsafat. Imam Syafi'i rahimahullah eh, sudah pernah kita sampaikan dalam kajian kitab akidah Imam Syafi'i beliau mengatakan hukmi fi alil kalam an yudrabu bil jari di waniat. Sanksi yang aku berikan kepada mereka yang belajar ilmu kalam atau ilmu filsafat untuk mereka dipukul dengan pelepah kurma eh, dan dengan terompa wa yutafu bihim fil asyair wal qabail. Kemudian mereka dikara ya di tok, uh, perkampungan-perkampungan di desa-desa di kabilah-kabilah seraya diumumkan hada jazaa'u man tarakal kita wasuna wa akbala ala ilmil kalam. Eh, seraya diumumkan inilah sanksi balasan hukuman bagi yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan dia belajar mengedepankan ilmu al-kalam. Ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah, ulama-ulama alil hadis sepakat mengecam ilmu kalam, ilmu filsafat karena sangat jauh dari ajaran Islam bahkan ya menodai agama ahli Islam. Maka sudah sempat kita sampaikan di antara penamaan ilmu akidah eh, yang dibawa oleh ulama al sunnah wal jamaah tidak ada penamaan ilmu akidah dengan ilmu kalam atau ilmu filsafat. Itu ajaran yang eh, muhdas, yang baru, yang bid'ah. Ya. Tidak ada karangan karang ulama sunnah wal jamaah menamakan ilmu akidah mereka dengan ilmu al-kalam atau ilmu filsafat. Yang ada kitab as-sunnah. Seperti as-sunnah karangan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Usul sunnah, syarus sunnah, karang Imam Badbahari. Usul sunnah, karang Imam Imam Abu Zamanain. Kemudian juga ada kitab syariah Imam Al-Ajuri. Berkaitan dengan tauhid. Eh demikian pula kitab Tauhid itu sendiri, karangan Imam Lumanda Mandah, Ibnu Khuzaimah juga demikian, karangan tentang masalah akidah. Demikian pula kitab ya yang judulnya uh, eh, Aslud, Sunnah wa Tiqaduddin. Karangan misalnya Imam Abu Hatim, Abu Hatim Ar-Razi wan Abu Zu'ar Razi. Ya. Demikian pula kitab Al-Ibana karangan imam Battah rahimahullah taala. Tidak ada penamaan kitab akidah ulama salah sedahulu dengan nama ilmu kalam atau ilmu filsafat. Yang ada judulnya kebalikan daripada yang mereka pahami yaitu karangan Imam al harwi dengan judul Zammul Kalam wa Ahlihi. Ada seorang ulama asli wajah Jamaah bernama Imam Al-Harwi mengarang kitab ya berjilid-jilid yang judulnya Zammul Kalam wa Ahlihi, celaan bagi ilmu kalam dan yang belajar ilmu al-kalam atau pengikut ilmu al-kalam. Di antara kesesatan kelompok filsafat yaitu mereka tidak percaya adanya para malaikat. Para malaikat itu khayalan para nabi. Ya. Kemudian akidah yang sesat ini bersumber atas kesesatan yang lain. Eh, bersumber dari kesesatan yang lain. Yaitu mereka punya keyakinan, eh, kelompok filsafat ini punya keyakinan bahwasanya seorang itu bisa menjadi nabi dengan memenuhi tiga syarat. Ya. Kalau Al-Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya an nubuwa istifaun minallah. Ya, Al-Sunnah meyakini kenabian itu merupakan pilihan dari Allah. Tidak sembarang orang bisa menjadi apa? Nabi. Kalau kelompok filsafat mereka punya keyakinan setiap orang itu bisa jadi nabi. Ya. Antum ini bisa mencalonkan jadi nabi. Ya, kalau sekarang ada pilkada dan sebagainya ini pil apa? Pilnap ya. Ya. Kata mereka orang itu bisa menjadi nabi dengan tiga syarat. Ya. Memiliki salah satu kuah tiga kekuatan yang pertama, kuatuz zakat, kekuatan apa? Kecerdasan. Ya. Yang cerdas bisa jadi nabi. Namun dengan syarat yang kedua, kuwato al khayal. Ya. Semakin orang itu banyak berkhayal, bisa jadi nabi. hati ya, hati-hati kalau antum banyak berkhayal nanti. Nah. Kemudian yang ketiga, kuatu tasir, kuat mempengaruhi masa. Ya. Ini sekali lagi Kata kelompok filsafat ekstrim, mereka mengatakan orang itu bisa menjadi nabi dengan tiga kekuatan tadi. Ya, kuat zakat, kekuatan, kecerdasan, ya, kemudian kuat khayal. Ya, ini diantaranya apa? Mengatakan para nabi itu berkhayal. Ya, karena kecerdasan dia berkhayal adanya para malaikat. Ada malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia, ada malaikat yang menjaga neraka. Itu semuanya kata kelompok filsafat sebetulnya itu dusta, bohong. Namun kebohongan demi kemaslahatan. Untuk apa? Intinya ya membohongi masa, pembohongan publik, namun untuk apa? Kemaslahatan publik itu juga. Agar mereka takut, agar mereka apa berbuat kebaikan. Itu apa? Isinya ditakut-takuti dengan adanya para malaikat tersebut. Padahal malaikat tidak ada wujudnya. Itu kata kelompok filsafat. Eh bahwasanya para ambia itu mereka berkhayal adanya para malaikat, namun hakikatnya malaikat itu tidak tidak ada wujudnya. Naudzubillah min dalik. Eh, makanya para ulama menyampaikan bahwasanya iman kepada para malaikat itu di antara kandungannya al iman biwujudihim. Wajib mengimani adanya apa? wujud malaikat. Ada sebagian pula dari kelompok-kelompok ya manusia yang tidak mengimani wujudnya malaikat dengan mengatakan malaikat itu hanyalah majas, ekiasan saja. Eh, malaikat itu hakikatnya adalah kekuatan kebaikan dalam hati apa? Manusia. Ini adalah orang-orang yang apa? Mengkufuri para para malaikat. Eh, tentunya orang-orang seperti ini tidak eh, termasuk kalangan kaum muslimin. Mereka kufur kepada para malaikat. Eh, iman kepada eh, rukun iman yang enam itu harus lengkap. Eh, tidak sah salah satu iman atau ya tidak sah iman seseorang tanpa mengimani apa? Enam rukun iman tersebut dengan sebenarnya. Tidaklah artinya iman kepada Allah tanpa iman kepada apa? Para malaikatnya. Di antaranya apa? Sebagian orang meyakini malaikat itu wujudnya hanyalah apa? Kekuatan kebaikan dalam diri manusia. eh sebagaimana sebagian orang mengingkari wujudnya dajjal. Ya, kata mereka dajjal itu nggak ada wujudnya. Dajjal itu hanya sekedar simbol tentang banyaknya apa? kejahatan, kemungkaran di atas muka bumi ini. Naudzubillah min dalik. Ini adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ya kalam Allah, kepada kalamnya Ar-Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Iman kepada malaikat itu diantaranya iman kepada wujud para para malaikat. Eh, dalilnya sangat banyak ya, diantaranya dalil di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan tentang eh para malaikat. Bagaimana dikatakan malaikat khayalan sebagian padahal Allah SWT banyak menceritakan tentang apa? Para malaikatnya wa id kunna lil malaikati juduli adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika apa? Kami berkata kepada para malaikat, seandainya malaikat itu tidak ada wujudnya, berarti dusta. Naudzubillah min dalik. Eh, mereka sudah mengkufuri apa? Al-Qur'an pula. Eh, bukan hanya mereka mengkufuri al-malaika, al malaika namun juga mereka mengkufuri apa? Kalam Allah. Jelas-jelas Allah mengatakan malaikat itu ada wujudnya. Allah berbicara kepada malaikat. Wa idqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilan fil ardi khalifah dan lain sebagainya. Banyak ayat yang berkaitan dengan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mengingkari wujudnya malaikat, berarti mereka juga mengingkari apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dzulumatun ba'dha faqa ba'din. Itulah kegelapan di atas kegelapan. Kemudian juga ya seperti yang sudah kita sampaikan tadi in, uh, hadis Jibril. Ya, jelas sekali bahwasanya Rasul SAW bertemu dengan apa? Jibril. Eh, para sahabat bertemu dengan malaikat Jibril. Eh, bahwasanya malaikat Jibril pada waktu ber apa namanya? menjelma menjadi seorang Arab Arab Badui. Dan Rasul pernah melihat malaikat eh, Jibril dalam bentuk aslinya. Dalam eh, memiliki 600 sayap. Ini semuanya menunjukkan malaikat itu ada wujudnya. Maka sungguh kafir orang-orang yang tidak mengimani wujud para malaikat tersebut. Kemudian yang kedua, di antara kandungan iman kepada para malaikat yaitu al-iman bi asma'ihim jumlatan wa tafsilah, ijmalan wa tafsilah. Mengimani nama-nama para malaikat secara global dan terperinci. Maksud secara global di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang jumlahnya tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mudatsir, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa." Tidak ada yang bisa mengetahui jumlah tentara Rabbmu yaitu para malaikat kecuali huwa yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW menggambarkan tentang bilangan malaikat yang tidak bisa apa? dihitung. Yaitu bahwasanya setiap hari ada 70 ribu malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur di langit ketujuh. Ada tempat yang namanya Al-Baitul Ma'mur Ya, di langit yang ketujuh itu setiap hari ada tujuh ribu malaikat tujuh puluh ribu malaikat yang masuk ke dalamnya dan tidak keluar kembali. Setiap hari apa? Tujuh puluh 70.000. Eh ribu kali setahun berapa? Hah? sepuluh tahun berapa? Sampai hari kiamat berapa jumlahnya? Wa ma ya'lamu junuda rabbika ilah ilahwa. Eh tentara Allah, malaikat tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya kita katakan kita mengimani nama-nama malaikat secara global. Artinya ada malaikat-malaikat yang tidak kita ketahui apa nama-nama mereka. Kita imani Allah memiliki malaikat-malaikat yang kita tidak mengetahui apa nama-nama mereka. Hanya Allah yang Maha mengetahuinya. Adapun mengimani nama mereka secara terperinci yaitu semua nama malaikat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis yang sahih maka kita ini kita imani secara apa? terperinci. Ada nama mereka Jibril, Mikail, Israfil, eh, malaikat Munkar wan Nakir, malaikat Al-Maut, malaikat Malik, eh, ya, dan seterusnya. Kemudian para ulama juga mengkategorikan nama malaikat itu ada dua macam. Nama kelompok eh, ya dan nama apa? individu dari para malaikat. Eh seperti tadi Jibril, Mikail ini person malaikat, individu malaikat. Malaikat Jibril jumlahnya cuma satu saja. Namun ada dalam Al-Quran Allah sebutkan eh, nama malaikat dalam bentuk kelompok. Eh, seperti ziyati gharqa, syitati nashta, eh, wasabihati sabaha. Malaikat yang eh, ya eh, ditugaskan oleh Subhanahu taala dengan tugas-tugas tersebut. Ada pula kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat yang apa? Menulis catatan perbuatan manusia. Ada pula malaikat ya yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang eh, mereka. Intinya sekali lagi nama mereka dalam Al-Qur'an dan hadis itu ada dua kategori, kategori kelompok dan kategori apa? Ya, person atau individu. Eh, seperti tadi, eh, kalau kita baca wana pada seterusnya, ini adalah nama-nama kelompok-kelompok malaikat. Eh bukan satu namun lebih dari dari itu. Adapun tadi malaikat Jibril ini nama person. Malaikat Jibril hanya satu, malaikat Mikail Israfil ya dan malaikat Munkar wan Nakir. Kemudian adapun nama Raqibun Atid ini menurut pendapat ulama yang rajih itu bukan nama. Ya, itu adalah sifat dua malaikat yang ditugaskan oleh Subhanahu wa taala untuk mencatat ya ucapan dan perbuatan manusia. Mayal firu min kaulin illa atid. Tidaklah yang terucap dari lisan manusia, eh, dari ucapan manusia kecuali ada apa? Raqibun atid. Ya, itu bukan nama sebetulnya. Itu adalah sifat dua malaikat yang mereka mencatat amal perbuatan manusia dikatakan rokib karena dia apa? Eh mengawasi. Ya, Atid karena dia apa? Hadir menyaksikan perbuatan dan ucapan manusia tersebut. Wallahu alam. Ini sekali lagi rakib atid itu bukan nama malaikat, namun itu apa? Sifat malaikat. Ya. Seperti kiraman misalnya kiraman itu bukan nama malaikat, kiraman adalah sifat malaikat, yaitu mereka orang-orang yang mulia atau makhluk-makhluk yang yang mulia. Jadi sekali lagi ini adalah iman kepada nama malaikat secara global dan terperinci dan nama malaikat ada dua kategori, nama kelompok dan nama apa? Eh, person atau individu dari para malaikat tersebut. Kemudian yang perlu diluruskan juga oleh para ulama yaitu penamaan Israel. Ya, Israel itu tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahih Ya, cukup kita mengatakan malaikat pencabut nyawa kalau bahasa Arabnya malakul maut. Ya, tidak perlu dengan menamainya Israel karena itu tidak ada dasarnya. Ini masalah gaib. Kita nggak tahu nama mereka Jibril kecuali dengan dalil. Kita nggak tahu ada malaikat namanya mungkar wan nakir kecuali dengan dalil. Ya, adapun malaikat Israel tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran atau hadis yang yang sahih. Itu kata ulama asal muasalnya dari cerita-cerita Bani Israel yang tidak bisa dijadikan hujah yang tidak bisa apa dipercaya. Eh cukup kita mengatakan sebagaimana yang Allah firmankan, "Qul tawafakum malakul maut." Katakanlah Nabi Muhammad, kalian akan diwafatkan oleh malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Demikian pula dalam hadis Al-Bara' bin Azif tentang perjalanan roh manusia ketika dia dicabut oleh malakul maut tidak disebutkan juga di situ hadis atau penamaan Israel yang ada apa malakul al maut Adapun malaikat Jibril jelas ya dalilnya sangat banyak penamaan malaikat apa? Jibril. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mangkana aduan lillahi wa malaikatihi wa jibril wa mikal fa inallah aduwal lil kafirin barang siapa yang memusuhi Allah malaikatnya malaikat Jibril dan juga apa eh malaikat Mikail maka Allah musuh bagi orang-orang kafir itu jelas penamaan dengan malaikat Jibril. Kemudian juga malaikat Jibril Allah sebut dengan istilah ar-ruh. Ya, tanazal malaikatu war-ruh. Malaikat turun bersama apa? Ruh, yaitu yang disebut dengan ruh di situ ada siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dinamai dengan ar-ruh karena beliau membawa wahyu kepada para nabi dan wahyu Allah itu ibaratnya seperti roh dalam jasad manusia. Manusia tanpa roh mati. Demikian pula hati manusia tanpa roh itu hati yang yang mati. Makanya Al-Qur'an malaikat Jibril disebut juga dengan ar-roh. Ya, tapi tadi dalam surat al qajar tanazzal malaikatu warruhu fiha biidzin rabbihim min kulli amrin salam. Ini adalah penamaan roh bagi Jibril. Dan dari sini pula kata Pak ulama, Jibril merupakan Sayyidul Malaika. Ya, tokohnya eh, kalau bisa dikatakan yang termulia dari semua apa? malaikat. Kenapa apa di antaranya Allah sebutkan tadi tanazzalul malaikatu waruh. Eh, kalau dalam istilah bahasa eh, sastranya ini adalah apa? Zikru al khas ba'dal am yadullu ala ahamiyatil khas. Ya, disebutkannya secara khusus malaikat Jibril setelah penyebutan semua malaikat itu menunjukkan akan kedudukan apa yang khusus tadi yaitu malaikat Jibril. Allah sebutkan pertama kali semua malaikat tanazzalul malaikatu. Eh, malaikat turun waroh dan juga Jibril. Di sini Allah mengkhususkan nama siapa? Malaikat Jibril karena beliau adalah apa? Ya tokohnya, tuannya semua para malaikat. Kemudian adapun Mikail ini tadi sudah disebutkan dalam surah Al-Baqarah, "Maka adu lillahi wa malaikati wa Jibril wa Mikail." Ya, kemudian juga dalam hadis doa istiftahnya Rasul SAW ya Rasul SAW mengatakan Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil Fatir samawati wal ard Ya Allah Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil ini juga menunjukkan bahwasanya ketiga malaikat ini merupakan malaikat yang termulia di antara semua malaikat yang ada. Ya, sebagaimana kita yakini semua para nabi ma manusia yang paling mulia. Namun di antara yang mulia ada yang paling mulia. Ya, di antaranya ulul azmi dan di antara ulul azmi yang paling mulia Nabi Muhammad SAW. Demikian pula di sini ini adalah tiga nama malaikat yang termulia Jibril, Mikail, dan Israfil. Namun yang paling mulia di antara tiga tersebut adalah malaikat Jibril. Ya, dan tiga malaikat ini kata pak ulama merupakan ya malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk menghidupkan ya. Nanti akan kita sampaikan tentang kandungan iman malaikat yang keempat. Intinya tadi sudah kita sampaikan bahwasanya malaikat itu ada nama kelompok dan ada nama individu wajib untuk kita imani secara terperinci. Adapun yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, maka tentang nama-nama mereka kita imani secara global yaitu dengan kita mengatakan Allah memiliki malaikat yang kita tidak mengetahui nama-nama mereka. Kemudian tentang malaikat mungkar wa nakir, eh, Rasul SAW sebutkan dalam hadis yang yang sahih bahwasanya ketika seseorang hamba telah meninggal dunia maka akan didatangi oleh ata atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahli ma wal akhar an nakir kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih ketika seorang hamba itu sudah ya dimakamkan disemayamkan maka didatangi oleh dua malaikat ciri mereka aswadani azraqan ya warna mereka hitam kebiru-biruan azrakan kemudian nama salah satu di antara mereka mungkar dan yang kedua adalah an kata-kata mungkar di sini bukan seperti nahi mungkar bukan ya sungguh eh, jelas sekali kalau nama seperti itu namun nama al-mungkar mungkar wan nakir itu diambil dari kata-kata an-nakirah yaitu malaikat makhluk yang tidak dikenal oleh mayit yang telah meninggal tadi. Eh, nakira itu dalam bahasa Arab artinya eh, yang tidak dikenal. Ya, eh, makanya dikatakan mungkar dan nakir. Itu artinya yang tidak apa? dikenal. Eh, bukan mungkar artinya apa? Seperti nih mungkar. Itu kemungkaran bukan. Eh, namun mungkar di sini adalah eh mereka malaikat-malaikat tersebut, dua malaikat tersebut itu tidak dikenali oleh yang meninggal tadi eh sehingga dia pun apa ditanya marabuka mandinu waman waman nabiyuka wama wama ini adalah mungkar wa nakir dalilnya dalam hadis yang sahih adapun malaikat malik penjaga api neraka maka Allah sebutkan dalam surat Al-Qur'an eh wanadau ya malikul yaqdi alaina rabbuk para penghuni neraka mengatakan eh, ya wanadau ya malik wahai malik hendaklah Rabbmu mematikan kami. Ya, karena mereka apa? Tersiksa di api neraka. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak bisa hidup dengan hidup yang baik dan mereka tidak pula apa? mati karena mereka terus disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dalik. Maka mereka minta kepada malaikat eh, Malik agar Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka di dalam api neraka. Ini sekali lagi penamaan-penamaan malaikat-malaikat tersebut sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita pindah kepada poin yang ketiga, iman kepada malaikat yang ketiga yaitu mengimani sifat-sifat para para malaikat. Di sini ada dua kategori sifat malaikat yaitu sifat secara umum mencakup semua malaikat ya. dan yang kedua sifat secara individu dari malaikat tersebut. Adapun sifat malaikat secara umum, ya Allah banyak gambarkan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan, yang bahan bakarnya itu dari apa? Alaiha eh, waquduhan nas wal hijarah dari manusia dan bebatuan. Aleha malaikatun di atas neraka tersebut ada malaikat-malaikat yang ghiladun syidat, yang kasar, yang bengis, ya kemudian Allah sifati mereka la ya'sunallaha mereka tidak pernah apa memaksiati Allah dan mereka pasti melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka ya sekali lagi malaikat adalah hamba-hamba Allah yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini perlu kita sampaikan ada sebagian orang yang salah memahami ayat dalam surat Al-Baqarah yang kita baca tadi wa id qala rabbuka lil malaikati ya ini ja'ilan fil ardi khalifah wa id qala rabbuka lil malaikati ini ja'ilan fil ardi khalifah ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada eh, malaikat sesungguhnya aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Wa id qala rabbuka lil malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kalau eh mereka mereka menjawab ataj'alu fiha apakah engkau ya Allah ingin menjadikan di dalam muka bumi ini ya man yufsidu fiha orang-orang yang merusak di atas muka bumi ini dan menumpahkan darah. Sebagian orang mengatakan ini bentuk protesnya apa? Malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dahsyat dari itu, sebagian orang mengatakan ini dalil bolehnya mendimu pemimpin. Dan eh, kenapa malaikat mendemo, memprotes, naudzubillah min dalik. Eh, ya, ini adalah apa? Eh, ya, istidlal yang sangat yang sangat batil karena di situ adalah pelecehan kepada para malaikat. Karena apa? Kita yakini si antara sifat malaikat tidak mungkin mereka protes, tidak mungkin mereka apa? bermaksiat kepada Allah. Mereka selalu samena wa kepada apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sampaikan tadi, wa id qulna lil malaikati juduli adama fasajadu. Eh, mereka bersujud langsung kepada Adam. Eh, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Eh, namun sebagian orang apa mengambil dalil dari ayat ini untuk tadi melecehkan para mereka. Padahal kata para ulama, ayat tersebut maknanya malaikat itu tidak protes ya nanti antum lihat dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menyebutkan itu hanyalah ya ucapan malaikat yang menanyakan Ya, tentang apa hikmah di balik apa? Eh di balik penciptaan manusia yang berusaha di atas muka bumi ini. Maka Allah menjawab, ini a'lamu mala ta'lamun. Aku lebih mengetahui. Aku mengetahui apa yang kali ini apa ketahui bahasa. Allah mengetahui hikmah di balik penciptaan malik, manusia. Meskipun di antara manusia ada yang kufur, yang alil bidah, yang alil maksiat, namun Allah lebih tahu apa hikmah dari penciptaan manusia tersebut. Ya, nanti antum lihat sekali lagi ucapan Ibnu Katsir rahimahullah taala dan juga ulama tafsir yang lain bahwasanya di situ malaikat tidak pernah apa memprotes ya ucapan Allah, takdir Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala min dalik. Karena sekali lagi sifat secara umum malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian ini secara umum sifat mereka tadi. Eh, mereka bertasbih, mereka selalu beribadah, tidak pernah lelah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya di antara sifat individu malaikat ini kita imani secara apa? global dan terperinci. Dalam artian ada malaikat-malaikat yang kita nggak ketahui sifat-sifat mereka. Karena apa? Kita tidak eh, disebutkan oleh Allah Subhanahu SWT sifat-sifat tersebut secara terperinci. Ya, kita yakini di sana ada malaikat-malaikat yang memiliki sifat-sifat yang kita tidak mengetahuinya. Adapun yang Allah sebutkan secara terperinci dalam Al-Quran dan Sunnah, kita wajib apa? Mengimani secara terperinci. Seperti tadi, ya malaikat itu apa? Memiliki sifat-sifat secara khusus. Jibril misalnya punya 600 sayap. Rasul menyebutkannya. Rasul pernah melihat malaikat Jibril ya memiliki 600 sayap yang menutupi jagat raya ini. Adapun malaikat-malaikat yang lain, mereka juga memiliki sayap. Namun apa? Berbeda-beda. Allah sebutkan dalam surat Fatir ayat yang pertama, Alhamdulillah Fatir samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Ya, segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai para utusan-utusannya. Uli ajini hatin. Mereka itu memiliki apa? Sayap-sayap. Ada yang masna punya dua sayap, punya tiga sayap, dan ada yang memiliki apa? Empat sayap. Sedangkan mereka Jibril memiliki berapa? enam ratus sayap. Ini wajib untuk kita imani secara terperinci. Mereka memiliki apa sayap-sayap seperti yang Allah apa Adapun keifianya bagaimana sayap malaikat, wallahu a'lam. Eh, ya ini masalah gaib, jangan digambar-gambarkan eh, seperti orang-orang kufar dan seterusnya menggambar-gambar dengan hal-hal yang batil tersebut. Ya, kemudian juga kalau kita ditanya, eh, ya malaikat itu laki atau perempuan, ya ada yang bisa menjawab? Ini juga termasuk bagian apa mengimani sifat malaikat. Ada yang bisa menjawab? Kita mencukupkan diri dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan waja'alul alladina hum ibadur rahmani inasa asyahidu khalqahum tabu syahadatuhum wa, wa, wa yus'alun. Ya Allah mengatakan mereka orang-orang musyrikin waja'alul alladina hum ibadur rahman. Eh maka kata para ulama kalau kita ditanya ya jenis kami malaikat cukup kita mengatakan hum ibadur rahman. Mereka adalah hamba-hamba Allah. Ya. Bukan perempuan. Karena apa? Allah membantah statement ucapan orang-orang musyrikin. Ya Allah mengatakan dalam ayat tadi waja'alul malaikatalladina hum ibadur rahmani inasa. Mereka orang-orang musyrikin menjadikan hamba-hamba Allah itu malaikat eh sebagai apa? Inasa, perempuan. Ya. Asyahidu khalqahum. Allah mengatakan, apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat sehingga mereka berani membuat statement seperti itu? Satu tabu syahadatuhum wa yus'alun. Ya maka persaksian mereka akan dicatat oleh Ta'ala dan akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak. Dari sinilah kita wajib untuk apa? Menjaga lisan. Jangan apa asbun, ya asal ngomong tanpa dalil dalam masalah apa? Gaib. Karena Allah mengancam satu tabu syahadatuhum akan dicatat, ditulis dan akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat tentang statement-statement ya, dalam masalah hal-hal gaib yang tidak ada apa dasarnya tadi. Makanya Pak Ulama mengatakan, eh kalau kita ditanya apakah mereka perempuan atau laki-laki, cukup kita mengatakan hum ibadur rahman. Karena apa? Allah tidak mengatakan ketika membantah orang musyrikin bahwa saya mereka perempuan, kemudian Allah mengatakan mereka laki-laki tidak. eh, Allah mengatakan hum ibadur ibadur rahman. Ini yang perlu untuk kita apa? Yakini bahwasanya malaikat tidak laki tidak perempuan, namun mereka adalah ibadur rahman. Cukup ya, mencukupkan diri dengan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Kemudian di antara sifat malaikat, nah ya, seperti malaikat pembawa ars, Rasul SAW sebutkan. Eh, di antara sifat para, malaikat membawa ars wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin samania. Ya, di antara nama malaikat ini juga nama kelompok malaikat ya. Nama kelompok malaikat yaitu Hamatul Ars yang membawa arsnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu di antara cirinya kata Rasulullah antara ya, ujung telinganya dengan pundaknya itu perjalanan 70 tahun lamanya. Ya, bisa kita bayangkan bagaimana besarnya para malaikat. Ini juga kata ulama menunjukkan akan kebesaran Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Eh, makanya di antara faedah kita mengimani eh, wujud malaikat, mengimani aliman bil malaika, eh bahwasanya kita nggak perlu takut dengan apa? orang-orang kufar ya atau orang-orang yang memusuhi al-Islam, memusuhi sunnah Rasul SAW. Karena apa? Allah memiliki tentara yang eh tidak ada bandingannya. Eh tidak bisa apa? seorang pun bisa mengalahkannya. Kalau memang apa? Kita menolong agama Allah intan surallaha yang surkum. Kita ingat bagaimana Rasul dan para sahabat dahulu berperang. Eh, di antara perang Badar. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya eh, intasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min farim hada yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawim. Jika kalian bersabar bertakwa kepada Allah, eh kemudian kalian dikepung oleh musuh-musuh Allah, Allah akan menurunkan apa? ribu eh bala bantuan berupa malaikat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu malaikat saja tadi Hamatul Aras akan bisa apa menghancurkan semua yang di atas muka bumi ini, apalagi ribu. Maka sekali lagi yang perlu kita takuti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Fala Jangan takut kepada mereka orang kafir atau mereka-mereka musuh Islam dan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, namun takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala intasallaha yang surku wa tsabbit aqdamakum. 2 menit. Ya, kemudian di antara iman kepada malaikat yang terakhir mengimani tugas-tugas para para malaikat. Kalau kita bagi lagi kategori dua tadi, jelas ada tugas secara kelompok, ada tugas secara apa? Person. Secara kelompok tadi seperti hamatul ars, eh memikul arsnya Allah. ya mereka ada 8 eh malaikat pembawa ars Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi tadi kiraman Khatibin, malaikat-malaikat yang mencatat ya eh, perbuatan manusia. Ada pula tugas malaikat secara individu seperti tadi. Malaikat Jibril tugasnya apa? menurunkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Eh, kemudian mungkin ada yang bertanya, eh sekarang kan sudah nggak ada wahyu. Kita katakan jangan pernah pasudon, jangan bayangkan kalau begitu nganggur. La, ya, mereka tugasnya apa? Ya, beribadah kepada Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dikatakan tadi, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Demikian pula tugas malaikat Jibril seperti tadi, tanazzalul malaikatu warroh setiap malam qadar turun ya membawa apa? keberkahan. Eh kemudian tugas malaikat tadi muka warna jelas menanyai orang yang telah meninggal dunia, Marabuka, waman Nabiuka, nabiyuka dinuka Malaikat ya Mikail, mereka tugasnya apa? Ya dia tugasnya menurunkan hujan. Kemudian juga Israfil meniupkan sangkakala. Sudah kita sampaikan tadi, tiga malaikat ini tugasnya membawa kehidupan. Jibril membawa kehidupan bagi apa? Hati manusia Jangan menurunkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Mikail menurunkan hujan yang di situ ada kehidupan bagi manusia, bagi hewan, bagi tumbuh-tumbuhan. Eh, antum tidak ada hujan seperti berapa saat yang lalu kepanasan. Apalagi nggak ada AC di masjid ini, panas ya. Eh, ya, alhamdulillah sekarang hujan turun, ada AC, masya Allah, nurun ala nur. Ya, semoga barokah ilmunya juga. Ya, semoga bercahaya hati dan ya mata hati kita. Kemudian ya malaikat Israfil tugasnya apa? Menghidupkan manusia dari apa? Alam barzah. Ya, dia meniupkan dua kala sangkakala. kala yang pertama untuk membinasakan semua yang ada di atas muka bumi dan juga yang di langit kemudian yang kedua untuk menghidupkan yang di alam barzah wa nafikha fis suri fasaiqa man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah summa nufikha fi ukhra fa idahum qiyamun durun Ya eh, ditutupkanlah sangkakala yang pertama wa nufikha fi suri sa'iqa man fis samawati wal ard. Maka binasalah yang di atas muka bumi dan yang di atas langit illa man Allah kecuali yang eh, melainkan yang dikecualikan Allah Subhanahu wa taala kemudian ditutupkan sangkakala yang kedua faidahum qiyamun durun. Kemudian mereka apa? berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi tiga malaikat tersebut tugasnya membawa kehidupan bagi manusia. Kemudian yang terakhir di antara buah kita beriman kepada para malaikat yaitu adanya kecintaan kita kepada apa? para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah apa ada pelecehan, jangan pernah ada kebencian kepada para malaikat. Eh, karena Allah tadi mengatakan man kana aduwan lillahi wa malaikati wa jibril wa mikala fa lil kafirin barang siapa yang musuhi Allah, malaikatnya, Jibril dan Mikail, maka Allah musuh bagi orang-orang yang yang kafir. Kemudian juga di antara buah kita beriman kepada malaikat adanya eh, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat saja luar biasa keagungan mereka, besarnya mereka, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, adanya keyakinan ya tentang rahmat Allah kepada eh, kepada kita bahwasanya Allah sangat kasih sayang kepada kita di antaranya apa? Mengutus para malaikat tersebut. Jadi malaikat Jibril membawa ya kehidupan dalam hati kita. Mikael membawa kehidupan bagi ya bumi ini. Demikian pula malaikat Israfil. Demikian pula kalau kita ya sebutkan lagi juga di antara malaikat ada yang Allah tugaskan ya untuk menjaga jasmani kita dari hal-hal yang yang berbahaya. Di antara malaikat tugasnya yahfadunahu min baini aidi wa min khalfihim. Eh, tugas mereka yaitu menjaga manusia dari belakang dan depan mereka. Jadi kata para ulama, setiap eh, detiknya itu kita dikawal oleh empat malaikat. Ya. Eh, setiap kita dikawal oleh empat malaikat. Malaikat yang di kanan, di kiri kita mencatat amal perbuatan dan ucapan kita. Kemudian ada malaikat yang di depan kita, di belakang kita, tugasnya menjaga jasmani kita dari hal-hal yang berbahaya. Di anai kata ulama, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, eh beliau mengatakan bahwasanya tugas kedua mereka tersebut menjaga jasmani kita. Eh kalau kita perhatikan di sekitar kita banyak bakteri, banyak virus, eh ataupun manusia-manusia yang ingin mencelakai kita. Namun eh, ya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah mengutus dua malaikat tersebut menjaga kita. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalau Allah mentakdirkan kita terkena musibah, entah sakit karena bakteri dan sebagainya, maka Allah apa? menyuruh malaikat tersebut untuk menghindar dari atau menjauhi menjauhi kita. Ini adalah apa? rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang mungkin bisa kita sampaikan meskipun masih banyak sebetulnya cerita tentang masalah al malaika. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan taufik untuk kita selalu beriman kepada Allah, malaikatnya dan kepada rukun-rukun iman yang enam dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas Islam dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku kali hada wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.